Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan, Allah. Kita masih berada pada seputar apa kemarin? Seputar sifat tingginya Allah taala di atas 'arsy. Faham ya? Naam, dan sudah anak ulangi berkali-kali upayakan antum sudah melekat di benak antum sifat tingginya Allah taala di atas ars dengan kaedah yang sudah kami sebutkan. ulun fi dzatihi min ibadih bainun an khalqih. Itu tiga poin yang perlu diperhatikan. Tinggi secara zatnya, dekat dengan hambanya, terpisah dari makhluknya. Itu kaedah yang penting di dalam ilmu asma wa sifat. Kita lanjutkan lagi Kalamnya siapa? Kalamnya Al-Imam Ibn Qudamah bagian atas itu halaman 86 cetakan yang kitab yang Anda pegang ini. 86 bagian atas itu matannya. Qala Al-Imam Ibn Qudamah Muwafaquddin rahmatullah alaih wa fi ma nuqila min alamatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh Nah wa ashabihi fil kutubil mutaqaddimah annahum yasjuduna fil ard wa yaz'amun anna ilahahum fis sama'. Perhatikan ini ya. Termasuk yang dinukilkan tanda-tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam kitab-kitab terdahulu bahwasanya mereka sujud di bumi tapi mereka yakin bahwasanya ilah mereka di langit. Sujudnya di bumi. Sujudnya di bumi tapi yakin. Yaz'umun ini bukan bukan menduga menyangka ya, tapi artinya yakin di sini. Tapi mereka yakin bahwasanya ilah mereka di langit. Faham? Nah barakallahu fikum karena za'ama sudah kita lihat terkadang artinya don, terkadang artinya bisa yakin. Paham ya? Sesuai dengan konteks dan siaknya. Nah, bukan mereka menyangka menduga itu enggak. Mereka yakin bahwasannya ilah mereka di langit, sujudnya memang di bumi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat syarahnya bawahnya itu. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan atsabahullah, hadzal atharu Minal teman-teman ini asarnya ini ternyata ternyata apa asar yang sumber dari Bani Israel sumbernya. so, kata lewati bagaimana dulu dalam kitab uh, usul tafsir, mukaddimah usul tafsir mengenai kisah Israiliyat ada tiga kemungkinan. Uh, ada tiga tiga kemungkinan kisah Israiliyat. Ayo. Apa kemungkinan tiga tersebut? Pertama, kalau kisah Israiliyat itu ada pembenarannya dari Al-Qur'an dan sunnah wajib kita menerima. Satu. Paham ya? Kisah Bani Israel yang bersumber dari Bani Israel, kalau ada pembenarannya dari Al-Qur'an atau As-Sunnah wajib kita menerimanya. Paham ya? Dan wajib membenarkannya. Yang kedua, kalau kisah Israelnya tersebut, kisah Bani Israel tersebut tidak ada pembenarannya dari Al-Qur'an Sunnah dalam artian justru didustakan, wajib kita tinggalkan. Paham ya. yang pertama ada pembenarannya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang kedua apa? Didustakan, Pertentangan, berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, tinggalkan. Yang ketiga, kisah Israiliyat atau Bani Israel, kisah yang muncul dari apa? Bani Israel. 6 kalau tidak ada pembenarannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak ada enam eh, penolakannya, maksudnya tidak dibenarkan, enggak didustakan dari Al-Qur'an dan Sunnah maka tawakuf. Paham? Tiga tiga pembagian ini. Kisah Isra Mi'raj kalau mencocok mencocoki Al-Qur'an dan sunnah datang pembenarannya dalam Al-Qur'an sunnah wajib kita menerima. Kalau kisah Isra Mi'raj yang kedua, kalau kisah Isra Mi'raj datang dalam kondisi berseberangan dengan Al-Qur'an dan sunnah didustakan oleh Al-Quran Sunnah wajib kita menolak. Paham? Yang ketiga, kalau kisah isra Israiliyat, ingat-ingat, kisah isra Israiliyat tidak ada pembenarannya dari Al-Quran Sunnah dan juga tidak ada penolakannya. Maksudnya nggak dibenarkan, nggak didustakan dalam Al-Quran Sunnah maka tawakuf. Tawakuf itu kita nggak bisa menghukumi. Paham ya? Banyak sekali isra Israiliyat yang daif, eh, yang tidak sesuai dengan dalil. Seperti apa? Seperti penamaan orang yang menyerupai Nabi Isa. Paham ya? Nabi Isa alaihissalam kan dikejar oleh orang-orang Nasara yang tidak beriman. Akhirnya masuk dalam gua, kemudian Nabi Isa alaihissalam apa diangkat Allah taala ke langit. Ketika itu keluarlah sosok seseorang dari gua yang wajahnya mirip Nabi Isa. Dibunuh, disalib. Nah, kata mereka itu namanya Yudas Iskariot katanya. Itu Israiliyat tapi ya, Yudas Iskariot. Paham ya? Israiliyat. Nah, itu kalau seperti itu bagaimana? Lebih baik kita tawakuf. Paham ya? Cuman masyhurnya menurut Israilat seperti itu, enggak masalah. Secara masyhur dalam kitab Bani Israel namanya Yudas Iskariot. Paham ya? Tapi kan enggak ada pembenarannya. Tidak ada juga nah barakallahu fikum nam e, didustakan juga, tidak didustakan, tidak dibenarkan. Cuman disebutkan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Siapa orangnya Allah alam. Kisah lagi yang perlu kita berhati-hati dan juga tawakuf tidak benarkan juga Nah, kisah mengenai Ya'jud Ma'jud. Disebutkan dalam kisah surah Al-Iyat, Ya'jud Ma'jud itu makhluk yang sangat aneh, ngeri. Paham ya? Ada yang mengatakan telinganya panjang, bertaring, kemudian pokoknya ngeri. Nah, itu juga perlu kita berhati-hati di situ. Karena dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada pembenarannya dan juga tidak jelaskan juga tentang wujudnya mereka. Paham ya? Nah, kemudian kisah surah Al-Iyat mengenai apa? Anjing Ashabul Kahfi. Nah, Nah barakallahu fiikum. Anjing ashabul kahfi ada yang mengatakan warnanya ini, warnanya itu, warnanya putih, warnanya itu enggak penting. Yang penting ada anjingnya. Dan nah, itu yang paling sahih. Untuk warnanya enggak penting ya. Untuk warnanya enggak penting. Oh, anjingnya warnanya ini, nah, itu enggak penting, enggak penting. Perselisihan yang enggak perlu apa? dipanjang lebarkan. Karena apa? Kata mereka, perselisihan yang sifatnya bagaimana seperti ini? Tawilu eh tawilu dail qalilun nail. Tawilu ad-dail qalilu an-nail. Ekornya panjang perselisihannya tapi hasilnya sedikit, enggak ada yang tahu. Paham ya? Mengenai anjing Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan warnanya eh, warnanya itu, warnanya hitam, warnanya ini, semuanya tidak sahih. Yang jelas ada anjingnya. Dah kita aja dah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza nazakumullah wa barakallahu fikum kita lihat lagi bawahnya. Fihi kata beliau hadal asar min Israiliyat. Asar ini bersumber dari Bani Israel fihi wasfu hadil ummah bi annahum yasjuduna bil ard wa yas'umuna anna ilahahum sama di dalam hadis Israiliyat ini asar ini di dalamnya ada sifat untuk umat ini bahwasanya apa bahwasanya mereka umat ini mereka sujud di bumi tapi mereka yakin bahwasanya ilah mereka di langit di langit maksudnya di dalam langit atau di atas langit di atas langit sudah kita lewati kemarin ya fi artinya ala fi artinya apa ala Kata beliau, "Fafihi anna aqidata hadhil ummah isbatul ulum masyaallah." Di dalam kisah tersebut, atar tersebut ada juga pendalilan bahwasanya akidah keyakinan umat ini apa? Isbatul ulu, menetapkan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dengan kriteria yang sudah kami sebutkan tadi itu. Wa anna Allah Subhanahu wa taala bis sama' dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di di langit Wa hadha min al-Isra'iliyat allati nahnu fi ghinan anha bi kitab bi rabbina wa sunnati nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam masyaallah kata beliau ini merupakan apa kisah yang sumbernya dari Bani Israel yang kita enggak butuh darinya dan mencukupkan dengan apa kitab Rabb kita yaitu Al-Qur'an dan mencukupkan dengan apa yang ada dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam sunnah mana? Dalam as-sunnah kemarin Seorang budak wanita yang saat itu apa? Nah barakallahu fikum dipukul oleh siapa? Muawiyah bin bin siapa? Bin Hakam As-Sulami, ya kan? Al-Haq As-Sulami ya. Nah, dipukul kemudian Rasulullah tanya kepada budak wanita tadi, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kata budak wanita tadi, "Fis sama, di langit." Alhamdulillah. Yahdikum Faham ya? Kalau di dalam as-sunnah sudah jelas kalau dalam Al-Qur'an amin tu mengfis sama? amin tu mengfis sama? Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas langit? Itu juga jelas. Jadi enggak perlu enggak perlu apa? Berdalilkan dengan kisah Israiliyat karena Alhamdulillah. ya Karena sudah cukup dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kita lanjutkan lagi. Walakin la'allal mu'allifu la'allal mu'allifa dzakarahu min babi ya, Alhamdulillah. Bisa jadi di sini muallif menyebutkan dalam rangka apa? Dalam rangka istiqnas faqat. Apa istiqnas itu? Dalam rangka untuk mengikutkan, maksudnya mengikutkan bagaimana? mengikut eh, dalam rangka untuk mengecualikan apa ya mengecualikan nama atau mengikutkan pembahasan. Wa illa kisah Israiliyat itu enggak perlu disebutkan karena kadang-kala orang malah lebih mengedepankan kisah Israiliyat daripada dalil itu ya. Terus bagaimana kalau ada pertanyaan? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir bin Katsir, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Al-Imam bin Katsir sering menukilkan kisah Israiliyat. Paham ya? Antum kalau mau lihat kitab tafsir Al-Qur'anul Azim, tafsir Ibnu Katsir yang ma'ruf dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, itu beliau sering menukilkan kisah Israiliyat. Katanya enggak boleh jadikan hujah. Katanya perlu dirinci, tapi bagaimana kok beliau malah sering menyebutkan? Disebutkan dalam mukadimahnya, beliau menyebutkan bukan untuk berhujah, tapi untuk menjelaskan bahwasanya kisah itu tidak sahih gitu loh. Paham ya? Jadi beliau kadang menyebutkan itu bukan karena beliau berhujah dengannya bukan, tapi beliau menyebutkan dalam rangka untuk menjelaskan kalau kisah itu tidak sahih. Faham ya? Seperti itu. nam. Dan nah, lihat wa annahu asbata ma tadullu 'alal adilla sahihah min annallaha fis sama'. Dan bahwasannya di sini al-muallif siapa al-muallif itu? Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menetapkan apa yang ditunjukkan oleh dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahihah bahwasanya Allah taala di langit. Di langit di sini di dalam langit atau di atas langit? Di atas langit karena fi Artinya apa di sini? Ala. Ingat-ingat, fi kadang maknanya ala, kadang maknanya apa? Sababiyah, kadang maknanya apa lagi? Antum? Fi kadang maknanya ala di atas. Kemudian fi kadang artinya sababiyah sebab. Kemudian fi kadang artinya apa? Fi. Terus dulu enggak apa artinya fi? Di dalam dzarfiyah. Paham ya? Ini semuanya kalau antum mau lihat dalam kitab apa kemarin? Eh, Abdullah kitab apa kemarin yang menyebutkan tentang makna-makna huruf jar? Mughnil Labib, karya lima min Hisham rahimahullah bagus sekali kitabnya. Jadi ada makna huruf jar di situ. Jadi fi itu enggak selama enggak selama-lamanya artinya di dalam ya, Kadang fi artinya di atas seperti antum aamin tumang fis sama itu bukan di dalam langit bukan, di atas langit. Wala tamshi ardi maraha, jangan kamu berjalan di dalam bumi, enggak benar juga, di atas permukaan bumi. Aneh itu. Nah, kemudian fi artinya sebab, contohnya apa? Dalam kisah apa? Kucing. Seekor kucing yang menjadi sebab seorang wanita masuk neraka. Kenapa? Sebutkan dalam hadis tersebut, dakhalatil mar'atun nara fi hirratin. Seorang wanita masuk ke neraka sebabnya karena seekor kucing, bukan di dalam kucing. Kalau antum antum artikan fihiratin di dalam kucing, keliru. Atau di atas kucing juga keliru, tapi sebabkan karena seekor kucing. Perempuan tersebut tidak membiarkan kucingnya nyari makanan, malah dikurung sama dia. Dia pun nggak kasih makanan juga. Dikurung saja, dikurung di penjara, nggak dikasih makanan, nggak dibiarkan nyari makanan sendiri. Akhirnya masuk neraka oleh Allah. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi ya. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimallahu kembali ke atas matan itu punya itu ada garisnya enggak itu? ada ya, garisnya berarti matan yang atas. Yang cetakan yang kayak gitu ada garisnya enggak itu? Ya itu yang atas itu matan namanya. Bawah itu apa? Syarahnya. Nah, kita kembali ke matan yang atas itu. Halaman 87 kalau cetakan yang anak pegang ini. Kalau yang punya antum mungkin beda ya. Sama? Ya, yang mungkin yang punya antum agak beda ya. ayo Kita lihat warwa Abu Dawud fi sunanih dan diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam sunannya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata innama bainas samai ila samain ila samain masiratan kada masiratan kada wa kada masiratu kada wa kada wa dzakara al khabar ila qawlihi wa fawqa dhalik al ars wallahu subhanahu fawqa dhalik masyaallah ini kita ambil poin ini dulu dan diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya antara langit yang satu dengan langit yang satunya kan tujuh lapis langit itu perjalanan sekian dan sekian disebutkan nanti di bawah penjelasannya 500 tahun jaraknya antara satu langit satu langit dan langit berikutnya tujuh lapis itu masing-masingnya itu 500 tahun berarti menunjukkan kalau orang sampai ke bulan nancapkan bendera Amerika Serikat. Paham ya? Itu benar enggak kira-kira? Baru perjalanan 500 tahun ya. Nah, kata mereka sudah ada yang naik ke bulan kemudian nancapkan bendera apa? Bendera Amerika itu ya. Allah alam. Yang sah yang sahih atau hatta Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari itu ya. Nah, perjalanan yang sangat jauh tersebut bisa ditempuh dalam waktu sekejap, kemudian nancapkan bendera di bulan katanya. Wallah alam mereka yasa atau mungkin bikinan mereka. Syekh Muhammad Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari. Ya, kata beliau itu termasuk kedustaan yang muncul dari mereka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum mungkin direkayasa dibikin atau dibentuk akhirnya ya untuk mengelabui orang. Allah musta'an. Kata mereka siapa yang naik ke bulan? Neil Armstrong gitu ya kata mereka ya. Allahu musta'an. Nah, yang kita katakan ini lihat jaraknya ini. 500 tahun bayangkan. Umur kita enggak sampai kan? Enggak sampai. Nah. Kita lihat sini Kemudian beliau menyebutkan kabar mengenai hal tersebut sampai kepada ucapan Rasulullah SAW dan di atas tujuh lapis tersebut atau eh, di atas langit yang tujuh tersebut ada arsh di sana dan Allah Taala di atas arsh tersebut. Amalum Allah Taala di atas arsh tersebut. Kita lihat penjelasannya bawahnya itu. Kaulah Syekh Salim Fauzan atabahullah hadal haditsu marra fi akhir kitab tauhid. Hadis ini sudah berlalu di akhir kitab tauhid Karya siapa? Li Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah taala ini. Kitab Tauhid karya siapa? Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, sekedar selingan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi beliau Nah barakallahu fikum mulai berkembang dakwahnya dan mengembangkan dakwahnya. Nah barakallahu fikum ketika mulai nah kurang lebihnya abad 12. Paham ya? Nah di sana ada kelompok sesat dikenal Wahabiyah. Al-Wahabiyah. Kelompok tersebut nisbahnya kepada Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum. Namanya pemikirannya Khawarij. dan ibadinya Khawarij. Paham ya? Itu waktu itu di akhir-akhir abad kedua. Paham ya? Nah, sebagian muarikh menyebut seperti itu. Jadi sangat keliru kalau dinisbahkan orang-orang yang mengkaji kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab digelar Wahabi. Paham ya? Nah, karena Wahabi nisbahnya totalnya kepada Abdul Wahab. Sedangkan kitab yang kita baca kitab tauhid karya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seharusnya Muhammadiyah. Seharusnya itu pun bukan. Paham ya? Nah, jadi enggak cocok ya. Nah, kelompok Wahabiyah kita yakini, kelompok sesat itu Wahabiyah yang nisbahnya kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman Rustum. Ya, pemikirannya Khawarij. Nah, barakallahu fiik. Ini sekedar selingan saja biar nanti paham. Kemudian kita lihat di sini Wa huwa al Abbas bin Abdul Muthalib. Yang mana hadis tersebut yang kita baca tadi hadisnya Abbas bin Abdul Muthalib. Wa ghairuhu al ahadits allati fiha dzikrul masafah allati bainas sama' wal art. Dan selainnya dari hadis-hadis yang ada yang di dalamnya menyebutkan masafah-masafah jarak. Masafah itu jarak, menyebutkan jarak allati bainas sama' wal art. jarak antara langit dan bumi. Jadi antara bumi dan langit 500 tahun. Berikutnya pun sebutan riwayat 500 lagi. Paham ya? Bayangkan itu berarti jauh sekali gitu ya. Nah, barakallahu fikum kalau orang naik pesawat atau melihat, naik pesawat itu kemudian antum lihat kok pesawat dengan nampak itu masih di bawah langit itu. Paham ya? Cuman di atas awan dulu, paham ya? Awannya kelihatan di bawahnya itu kelihatan. Kalau misalkan yang pernah naik pesawat ya, eh, lihat awan. Cuman belum nembus langit itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum langit yang pertama itu jaraknya berapa tadi? 500 tahun. Kadang orang lihat pesawat, uh, pesawat enggak nampak di nembus langit, enggak, nembus awan. Paham ya? Yang awan yang atas kita ini. Paham ya? Nembus kemudian enggak nampak. Mungkin awal tep, awannya mungkin tebal atau semisalnya ya. Wa illa dikatakan nembus langit pertama itu enggak mungkin. Jaraknya 500 tahun bayangkan. Allah musta'an. Dan nah, lihat wa annaha khams wa annaha mi'ati amin. 500 tahun. Ini biar faedah itu ya. Bahwasan jaraknya 500 tahun. Wa dzukira ma baina kulli sama' was sama' dan juga disebutkan jarak antara langit yang satu dengan langit yang berikutnya wa anna dzalika 500 juga sana 500 tahun. Berarti totalnya kan jauh sekali. Ya enggak? Tujuh lapis langit. Jarak antara langit yang satunya sampai langit berikutnya berikutnya sampai tujuh itu jaraknya masing-masing 500 tahun. Berarti kan ber bertahun-tahun. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi untuk untuk langit yang pertama ini aja, untuk menembusnya aja jauh sekali. Dan usia kita mungkin nggak sampai, ya kan? Belum sampai selesai usia kita dan meninggal duluan. Karena usia umat Nabi Muhammad SAW berapa kisarannya? Eh, 60 sampai 70 kan? Akmaru ummati ma bain sittin wa sab'in. Aw ma bain sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur-umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang melebihi 70. Berarti menunjukkan enggak sampai gitu ya. Naam. Kita lihat kata beliau wa anna kasfa kulli sama'in dan bahwasannya jarak masing-masing langit itu pun apa? 500 tahun. Wa anna fawqa samawati bahrun ma baina asfalihi wa ala 500 am. Perhatikan ini enggak perlu dibayangkan, diyakini saja hadisnya sahih. Dan bahwasan di atas di atas langit tersebut, di atas langit langit yang tujuh tersebut ada lautan. Wah, ada lautan di atas ya, enggak usah dibayangkan. Pusing kepalanya nanti. Diyakini saja. Selama ini lautan di bawah, tapi ternyata ada dalil lautan di atas langit yang tujuh tersebut ada laut. Paham ya? Yang laut tersebut ma nah, baina asfani wa ala antara yang bawah sampai yang tingginya, bawah dan tingginya itu juga sama jaraknya 500 tahun. Masya Allah berarti berarti benar-benar luar biasa ya. Wa anna fawqa kursi. Di atas tersebut baru apa? Kursi, kursi Allah Subhanahu wa taala. Wa fawqal kursi, di atas kursi arsyur rahman baru arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah taala fawqal arsy dan Allah taala di atas arsy. Enggak perlu antum bayangkan, diyakini saja. Karena membayangkan masalah asma sifat dalam perkara yang tidak perlu dibayangkan itu berbahaya. Ya, kita lihat sini, fa hadza fi isbatu 'ulumillahi 'azza wa jalla. Di sini ada penetapan sifat apa? Tingginya Allah Subhanahu wa taala. Fauqa makhluqatihi jami'an, di atas semua makhluknya. Ya, tidak ada yang na barakallahu fikum di atas Allah Subhanahu wa taala. Huwal awal wal akhir. Wal zahir wal batin. Allah taala zat yang awal, laisa qablahu syai'. Eh, kemudian al akhir, laisa ba'dahu syai'. Allah taala zat yang pertama, enggak ada sebelumnya. Enggak ada sebelumnya sesuatu apapun. Dan zat yang terakhir, tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Paham ya? Kemudian zat yang maha tinggi tidak ada yang di atasnya suatu apapun. Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu subhanahu wa ta'ala mustawin 'alal 'arsy, bahwasanya Allah taala beristiwa, itu meninggi, tinggi 'alal 'arsy di atas 'arsy-Nya. Alladhi huwa a'dhamul makhluqat, yang mana 'arsy itu adalah apa? 'Arsy itu adalah makhluk yang paling agung. Wa 'alal makhluqat, dan makhluk yang paling tinggi. Fa fihi isbatul 'ulu wa isbatul istiwa lillahi 'azza wa jalla maka di dalam hadis tersebut ada penetapan sifat tinggi bagi Allah taala dan sifat sifat istiwa untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi 'idhamati hadil makhluqat wa kainat. Dan di dalam hadis tersebut juga ada apa? Penyebutan mengenai agungnya makhluk-makhluk dan agungnya alam semesta ini kan besar sekali alam semesta ini ya. Bumi tujuh lapis, langit juga tujuh lapis, kan luas sekali. Jadi sekarang kita bisa dikatakan di bumi lapisan pertama kan, lapisan berikutnya kita nggak tahu gitu loh. Paham ya? Nggak tahu bagaimana isinya, nembusnya berapa tahun itu nggak tahu juga. Atau gali gali sumur sedalam apapun belum tembus kan bumi yang berikutnya. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya sangat agung dan besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu si'atiha dan penjelasan mengenai luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala alam semesta ini. Wa ma bainaha minal masafat al-'azimah dan antara dan apa-apa yang di antara makhluk-makhluk tersebut berupa jarak-jarak yang sangat agung. Bayangkan, jarak antara bumi dengan langit 500 tahun. Langit berikutnya langit berikutnya 500 tahun. Masya Allah. Di atas langit yang tujuh masih ada laut. Eh, laut tersebut dari yang paling bawah dari dasarnya sampai atasnya permukaannya itu juga 500 tahun. Masya Allah. Besar sekali ya. Nah. Yang terakhir, wasyahid minhu, intinya daripada hadis tersebut, isbatul ululillahi azza wa jal fawqa makhluqatih. Penetapan sifat tinggi untuk Allah taala berada di atas makhluk-makhluknya. Wa annahu mustawin 'ala 'arsyih dan bahwasanya Allah taala beristiwa di atas 'arsy-Nya kama dalat 'ala dzalik al-adillatu al-katsiratu min al-kitabi was sunnati. Sebagaimana telah ditunjukkan akan hal tersebut oleh apa? Dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nasallaha as afiyah Cukup sekian dulu. Barakallahu fiikum hafizakumullah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. walhamdulillahi rabbil alamin.